Intakia ya, Usama. Kemarin telah kita belajar sekilas tentang biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau kapan dilahirkan? pada abad ke-7. Tayyib tahunnya 661 Ahsan. Kapan meninggal? 728 Tayyib. Beliau sudah menikah atau belum? Belum menikah. Indah Ahmad. Kapan Syekhul Islam mengarang kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah? Apa? Hmm? Hmm? Makanya diperhatikan. Yang sudah mampu mencatat, mampu memperhatikan, diperhatikan. Jangan disia-siakan kemudahan dari Allah. Diberi telinga, diberi hati, diberi tangan, diberi mata. Ada buku, ada pena, dimanfaatkan in that sense. Nah, nggak asal dengan sekali duduk. Ya. Sekali duduk beliau menyelesaikan penulisan kitab tersebut. Dan kitab ini Khonifillah diusahakan untuk dihafal. Matan Al-Aqidah Al-Wasitiyah Karena isinya adalah dan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah maupun perkataan para salaf. Berisi tentang pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah yang hendaknya seorang muslim betul-betul memahaminya dan mewujudkannya dalam kehidupan dia sehari-hari.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 Beliau awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini yang akan kita bahas pertama kali sebelum kita masuk pada kalimat-kalimat berikutnya. Qala al-'Allamah Al-Fauzan hafizahullah taala asy-syarh Ibtada al-musannifu rahimahullah kitabahu bil basmalah iqtida'an bil kitabil aziz Al-musannif siapa musannif kitab tersebut? Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Berarti ini diingat-ingat kalau al-musannif yang mengarang maksudnya adalah Syekhul Islam sendiri. Adapun asyarih yang mensyarah yang menjelaskan yaitu Syekh Saleh Al-Fauzan. Hafizahullah taala. Siapa nama Syekhul Islam? Ahmad bin Abdul Halim ibni Abdul Salam Ibn Taimiyah Taimiyah ya. dengan tajdid ya Beliau memulai kitabnya ini dengan basmalah bacaan bismillahirrahmanirrahim apa alasannya iqtidaan bil kitabil aziz untuk mengikuti Alkitab bil Aziz yakni Al-Qur'an yang aku Ini alasan atau landasan yang pertama. Diawalinya kitab-kitab dengan basmalah untuk mencontoh Al-Qur'an di mana Al-Qur'an tersebut diawali dengan basmalah. Haitsu ja'atil basmalatu fi ibtida'i kulli suratin ma ada surata bara'ah. Di mana basmalah tersebut telah datang pada permulaan setiap surat kecuali pada surat Baroah. Itu surat apa? Surat Baroah itu maksudnya surat apa? Surat At-Taubah. Karena memang antara Al-Anfal dengan At-Taubah ikhwanifillah tidak dituliskan basmalah di sana. Dan Ketika Uthman radhiyallahu anhu ditanya tentang alasan kenapa tidak ditulis yang demikian itu ikhwani fillah dikarenakan memang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan bahwasanya badannya ada basmalah. Sehingga para sahabat pun tidak berani dan karena adanya kesamaan atau kedekatan makna antara kedua surat tersebut yang berisi tentang jihad fi sabilillah. Ini alasan yang pertama, yaitu apa? Untuk mengikuti Al-Qur'an. Waqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana yabda'u biha fi mukatabati Dan sebagai bentuk pengikutan terhadap Nabi sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau dulu senantiasa memulai dengannya pada tulisan-tulisan beliau, pada surat-surat beliau. Hal ini sebagaimana hadis yang masyhur bagi kita dalam Sahih Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepada Azim Busra Hirakal dan mengirim juga kepada Kisra yang padanya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin ibni Abdullah ila Hirakal Azimir Rum diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Tayyib Dan dari sini pula kita ketahui disunahkannya mengawali penulisan Bismillahirrahmanirrahim pada kitab-kitab kita pada surat-surat yang mau kita tulis. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala ketika mensyarah hadis tersebut dan menyebutkan faedah-faedah yang terkandung di dalamnya minha istihbabu tasdiril kitabi bi bismillahirrahmanirrahim wa in kana al-mab'utsu ilaihi Disunahkannya mengawali suatu penulisan dengan bismillahirrahmanirrahim. Walaupun yang dikirim itu adalah seorang kafir. Karena Rasulullah mengirim kepada seorang kafir, kepada Herakl, kepada Kisra dan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan yang demikian ini ikhwani fillah bukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, melainkan sunnah para Nabiya sebelum beliau. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sulaiman. Sulaiman alaihi salam ketika mengirim surat kepada Ratu Saba. Sebagaimana dikisahkan dalam surat An-Naml, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Sungguhnya surat tersebut dari Sulaiman dan padanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada dua alasan utama. Yang pertama untuk mengikuti Al-Quran karena Al-Quran dimulai dengan Bismillah dan mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan Sunnah para nabi-nabi sebelumnya karena mereka mengawali penulisan surat-surat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga hal ini pula yang dilakukan oleh para pengarang kitab termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengawali penulisan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim karena memang selain kedua hal tersebut ikhwani fillah di sana ada perkara yang semakin menambah kuatnya penulisan Bismillahirrahmanirrahim yaitu ketika dilihat dari sisi makna. Kenapa? Akan kita ketahui setelah membaca syarah berikutnya. Wa qawluhu bismillah al-babu lil isti'anah. Dan pada perkataan bismillah Alba di sini untuk isti'an, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang hendaknya kita ketahui ketika kita membaca bismillah bahwasanya kita sedang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan namanya. Aku sedang meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa-apa yang mau dilakukannya. Kalau mau menulis ya meminta pertolongan untuk diberi taufik dalam menulis ketika mau membaca atau ketika mau melakukan pekerjaan bahkan ketika dia mendatangi istrinya disunahkan untuk membaca basmalah meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik dan dijauhkan dari syaitan. Ini makna pada bismillah. Wal ismu fil lughati madalla ala musamma. Dan yang dimaksud dengan al-ism pada bismi Al-ism secara bahasa maknanya adalah madalla ala musamma Sesuatu yang menunjukkan atas perkara yang dinamai Ini namanya ism Nama ya. Nama ya sesuatu yang menunjukkan pada sesuatu yang dinamai Misalnya Muhammad Muhammad adalah nama yang menunjukkan kepada orang yang dinamai dengan Muhammad. Paham? Dan pada pembahasan ini ikhwanifillah nanti akan kita dapati perkataan yang banyak dari ahlul kalam tentang makna al-ism. Dan ini kesimpulannya. Yang benar menurut ahli sunnah wal jamaah bahwasanya nama itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada perkara yang dinamai. Berarti Allah nama Allah. Satu nama yang menunjukkan kepada zat yang dinamai dengan Allah. Ini perlu kita pahami dengan baik karena di sana ahlul bidah ikhwani fillah mereka pentang-panting dalam usaha untuk memahami masalah yang sangat remeh ini. Mereka mengatakan bahwasanya ism huwal musamma. Yang lainnya mengatakan al ism naisa musamma. Apa maknanya ini? Ketika dia mengatakan al-ismu huwal musamma, bahwasanya nama itu adalah sesuatu yang dinamai. Ini juga keliru. Nama adalah sesuatu yang dinamai. Berarti ketika kita mengatakan api, api adalah satu nama untuk sesuatu yang apa? Yang dinamai dengan api. Bukan nama itu adalah api itu sendiri. Paham? Ini juga keliru yang fatal. Dan mereka terjatuh dalam berbagai macam kerancuan tersebut karena keyakinan mereka yang rusak tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya. Namun kita tidak perlu bertele-tele di sini. Bagi siapa yang Allah mudahkan nantinya untuk bisa mempelajari kitab yang lebih tinggi lagi akan mengetahui bagaimana ahlul kalam mereka ruwet dalam memahami masalah ini. Sekarang pegang saja kesimpulannya dan yang benar. Bahwasanya makna ism secara bahasa madalla ala musamma. Wa fil istilahi madalla ala maknan fi nafsihi wa lam yaqtarin bi zaman. Dan secara istilah Isim adalah sesuatu yang menunjukkan atas makna dengan sendirinya dan tidak berhubungan dengan zaman. Ini isim. Muhammad ya, sesuatu yang menunjukkan kepada makna seorang yang dinamai Muhammad dan tidak ada hubungannya antara sekarang, besok atau kemarin. Ya Muhammad, ya Muhammad tidak berubah-ubah. Taib, ini bismi. Kemudian permasalahan berikutnya wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin yang bagi an yuqaddara mutaakhiran yufida hasan. Bismillah pada ismi bah huruf jar dan ismi majrur. Sebelumnya yang belum mempelajari nahwu jangan kemudian menyerah dikira kitab ini nanti kebelakangnya demikian terus tidak. Karena memang para ulama kebanyakan ketika membahas bismillah mereka membahas seperti ini. Bahkan dalam kitab Fathul Majid pembahasan awal itu malah pembahasan yang paling sulit sehingga dikiranya Fathul Majid ke semuanya seperti itu tidak. Memang pada Bismillahirrahmanirrahim para ulama membahas demikian. Membahas detail karena banyaknya ahlul bidah yang keliru dalam memahaminya sehingga butuh ahli sunnah wal jamaah memahami permasalahan seputar basmalah dengan benar dari sisi maknanya dan dari sisi Faida faidah yang terkandung di dalamnya. Tayyib. Nah, sekarang pada ba dan lafat ismi ini jar dan majrur. Muta'alliqun bi mahdhufin dia berhubungan dengan sesuatu yang dihilangkan. Yang bagi an dara mutaakhiran yufidal hasad dan untuk ditakdirkan di akhirnya untuk memiliki makna hasab, makna pengkhususan. Itu pengkhususan bahwasanya dia melakukan perkara itu semata-mata dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, bismillahirrahmanirrahim misalnya. Dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Aku meminta pertolongan ya, karena aku akan membaca. Meminta pertolongan sebelum dia membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti dia mau membaca semata-mata meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita mau melakukan perbuatan yang lain. Mau menulis misalnya bismillahirrahmanirrahim dengan semata-mata minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan menulis. Baik. Ini makna yang diinginkan dari kalimat yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala Wallahi dan Allah Alamun ala dhatil muqaddasah Nama atas zat yang maha suci Yaitu nama Allah subhanahu wa ta'ala apa makna lafzul jalalah Allah wa maknahu dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Ini harus kita ketahui berkali-kali kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tersebut hendaknya kita mengetahui maknanya. Sehingga betul-betul paham kalau kita sedang meminta kepada zat yang mempunyai sifat-sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Jadi makna Allah dul uluhiyah dan yang memiliki hak uluhiyah wal ubudiyah dan memiliki hak peribadatan ala khalqihi ajmain atas keseluruhan makhluknya. Temannya secara bebas ya ikhwanifillah bahwasanya Allah yaitu zat yang memiliki sifat-sifat ketuhanan dan hanya kepadanya lah diserahkan peribadatan. Mustaqbal min alaha ya'lahu uluha. Diambil dari kata alaha ya'lahu uluha. Bimakna abada ya'budu ibadatan. Yang makna dari kata alaha ya'lahu uluha yaitu sesuai dengan makna abada ya'budu ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan peribadatan. Fallahu ilahun bimakna ma'lu. Maka Allah Subhanahu wa taala diambil dari lafaz ilah yang maknanya adalah ma'lu dan yang diibadai ai ma'bud. Jadi ini makna lafzul jalalah Allah. Ya, lafaz Allah asalnya dari lafaz ilah yang maknanya adalah makhluk apa makna makhluk? Yaitu ma'bud yang diibadahi. Berarti Allah maknanya adalah zat yang berhak untuk diserahkan kepadanya peribadatan. Adapun selain Allah tidak berhak untuk diserahi peribadatan. Dan lafaz Allah ini ikhwanillah atau nama Allah ini adalah yang rajih dari permasalahan mana di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam Ismul Akbar maka inilah jawabannya yaitu Al-Ismul Akbar adalah nama Allah. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala yang aku yang siapa saja berdoa dengannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lafaz Allah. Ya, ini yang rajih. Sehingga kita dapati kebanyakan doa-doa diawali dengan Allahumma yang maknanya ya Allah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perkara yang akan dia minta. Baik. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini ikhwanillah Dikatakan oleh pensyarah Ismani karimani min asma'ihil husna Dua nama yang mulia Di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang mencapai puncak kebaikan Karena makna al-husna Telah kita lewati dulu dalam pembahasan Al-asma'ul husna Apa maknanya? balighatun fil husni ghayatahu yaitu yang mencapai puncak kebaikan. Ini makna al-husna. Berarti kedua nama yang mulia yang mencapai puncak kebagusan. Dalani ala tisafihi ta'ala birrahmah. Yang kedua-duanya menunjukkan atas pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan ar-rahmah. Jadi dari sini kita katakan bahwasanya di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahmah. Dan yang dipenuhi dengan kasih sayang. Sehingga tidak mungkin dia akan mendolimi hamba-hambanya. Tidak akan mungkin dia menyia-nyiakan hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan ar rahmah Dan tentunya Ar-Rahmah ini ikhwan fillah kasih sayang ini ala ma yaliku Kasih sayang yang sesuai dengan keagungannya. Bukan kasih sayang seperti yang ada pada makhluk. Yang terkadang diiringi dengan syahwat dan hawa nafsu. Adapun kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala adalah kasih sayang yang sesuai dengan keagungannya. Tidak sama dengan kasih sayangnya yang ada pada makhluk. Lalu kalau kedua nama tersebut menunjukkan penetapan sifat Ar-Rahman bagi Allah, apa perbedaannya? Karena tentunya ketika Allah menyebutkan dua nama secara berbeda ikhwanifillah tidak akan mungkin keduanya itu sama persis. Kenapa kalau keduanya sama persis berarti tidak ada fungsinya disebutkan berbeda. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Jadi wajib kita yakini pada semua nama-nama yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala walaupun secara keumuman maknanya sama mesti di sana ada perbedaan. Seperti Al-Ghafir dan al ghafar dan Al-Ghafur ini tiga makna semuanya menetapkan sifat pengampunan bagi Allah tapi masing-masing mesti memiliki perbedaan. Demikian pula pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di antara perbedaan yang disebutkan oleh para ulama dan dipilih oleh pensyarah kitab ini Farrahmat Durrahmati Al-Ammati Li Jami'il Makhlukat Mana Ar-Rahman adalah zat yang mempunyai sifat rahmah yang umum untuk semua makhluk-makhluknya. Jadi mencakup yang mukmin maupun yang kafir. Mencakup yang berakal maupun hewan dan binatang. Serta tumbuh-tumbuhan. Ini Ar-Rahman. War-Rahim dzurrahmatil khassati bil mu'minin. Adapun makna Ar-Rahim adalah zat yang memiliki sifat rahmat yang khusus bagi kaum mukminin. Ini perbedaan yang dipilih oleh Syekh Saleh Fauzan. Ar-Rahman Persifatan Allah dengan sifat rahmat yang umum mencakup semua makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim hanya dikhususkan untuk kaum mukminin. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minina rahima dan adalah dia terhadap kaum mukminin itu sifatnya rahim. Yang diinginkan dari ayat ini adalah pengkhususan ar-rahim bagi kaum mukminin saja. Baik. Menunjukkan ketika Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Ar-Rahim, maka kandungan makna tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki sifat rahmah yang khusus bagi kaum mukminin. Sedangkan Ar-Rahman itu rahmat yang umum mencakup semua makhluk-makhluknya. Baik. Walaupun di sana ada perbedaan yang lain yang disebutkan oleh para ulama ikhwanillah, akan tapi cukup apa yang disebutkan di sini agar tidak rancu bagi kita. Yang dipegang terlebih dahulu perbedaan yang dipilih oleh penasyarah kitab antara nama Ar-Rahman dengan Ar-Rahim.